Iqra ya akhana Imam اقرأ يا أخانا إمام ام ام ام امتعاء من امتناعه عنه باحتسابه فإن كانت الحسبة شاقة عليه ثقيلة على نفسه وهو يود أن يكفى أن يكفى بغيره فليحتسب فإن باعثه huwa wa in kana al-amru bil aksi fa huwa muttabi'un hawa nafsihi wa mutawassilun ila inhari jahili biwasitati inkarihi falyattaqillaha wal yahtasib awalan ala nafsihi wa qila li Dawud at-Ta'i ara'aita rajulan dakhala ala ha'ula'i al-umara'i bil wa 'anil munkar qala أخاف عليه السوط السوط آه. أخاف أخاف قيل هو يقوى على ذلك قال أخاف عليه السيف قيل هو يقوى على ذلك Qala akhafu alaihi da'u At-Tufai At-Tufai hmm. Akhafu ya aku akhafa Saya ya, ana akhafu Tapi kita baca nanti Coba siaknya nanti Siak kalimat <clears throat> Kita beri contoh Yang sebelumnya adalah pembahasan masalah derajat yang ketiga larangan dilarang kemudian dinasehati setelah apa mengenalkan pada suatu kemungkaran memberitahukan suatu kemungkaran kemudian takrif melarang Terus dinasehati. Ditakut-takuti dengan nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi dalam hadisnya. Bukan dengan yang mengada-ngada. Karena sebagian mungkin kaum muslimin ketika mereka menasehati memberikan suatu tausiah berdasarkan khobar-khobar yang enggak benar mengada-ngada. Tujuannya baik, tapi sayang, ya. Mungkin menukilkan dari khobar-khobar yang mungkin mau maudhu, nggak ada asal yang sama sekali. Ini tidak diperkenankan dalam Islam. Dan juga diberi contoh sirah dari kalangan para sahabat dengan cara lemah lembut tanpa dengan emosi tanpa amarah yang meluap tanpa kekerasan yang mengebu-ngebu. Leni. Kemudian ada satu musibah, satu kesalahan yang sangat fatal yang harusnya bagi kita untuk hati-hati terlebih bagi seorang yang alim karena ketika seorang alim yang dia memberikan suatu arahan kepada kaum muslimin, kepada seseorang yang berbuat suatu kemungkaran melihat dirinya nam mulia di hadapannya dan menganggap remeh yang di yang di hadapannya orang-orang yang lagi suatu berbuat suatu kemungkaran. Ini dirinya mengingkari suatu kemungkaran pada orang lain tapi orang alim ini pun juga dalam keadaan hatinya bangga dengan apa yang ia miliki. Sifat kesombongan, sifat ujub. Apa yang ia miliki dari sebuah ilmu. Sehingga meremehkan orang lain. Orang yang jahil melakukan suatu kemungkaran betul-betul diremehkan. Diremehkan dengan kesalahan dengan kejahilannya. Ini maka perumpamaan seperti ini kata beliau yaitu seorang yang seperti orang yang melepaskan orang lain dari suatu api. 6. Tapi dia sendiri membakarnya. Ini. Orang lain kebakar, ya, berbahaya. Dia melepaskan dari kebakaran tersebut, tapi dia enggak ingat dengan apa sesuatu yang berbahaya pada dirinya wahwa hoyalul jahli dan itu adalah merupakan suatu apa bodoh yang puncak. Kepuncakan satu kebodohan. Ini. Apa? Kebodohan yang merokap Ada bodoh, ya. Basit ada bodoh apa? merokap Nah ini. Ini yang masuk di dalamnya bodoh merokap dia alim dari si ilmunya, nam, tapi enggak tahu kebodohan apa yang ada dalam dirinya. Jadi suatu penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Dia mencegah satu kemungkaran. Dia memerintahkan satu kebaikan kepada kaum muslimin. enam kepada orang-orang yang lainnya di sampingnya. Ayo jangan ini, jangan itu. Jangan sombong, jangan ini, jangan itu dan sebagainya. Tapi dirinya malah di penyakit tersebut wa madallatun adimatun dan merupakan kehinaan yang sangat besar akan direndahkan akan dihinakan wa hururun tipuan dari seton ini yang enggak sadar itu merupakan bentuk penipuan walidzalika mihaqqun wa miyarun dan itulah termasuk apa yaitu mihaqqun noda hitam enam satu bentuk titik yang sangat fatal pada dirinya dan juga mi'yar yaitu suatu aib ya aurat enam yang sangat besar baginya yang sangat berbahaya baginya nah keadaan seperti ini fayam bahi ayam tahina maka sepantasnya bagi orang tersebut bagi orang alim ini dia menguji mengetes dirinya enam yaitu al-muhtasibu nafsahu mengintrospeksi diri. Memandang pandangan apa? Introspeksi bahwasanya wa huwa ayyakunu ayyakuna imtina bahwasanya manusia itu sendiri yang mencegah dari kemungkaran. Ini ya, ini pandangan yang pertama. Hendaklah dia punya pemikiran sudahlah biar dia sendiri yang apa berhenti dari kemungkarannya atau bihtisabi ghairihi atau orang lain yang bisa mencegahnya jangan dirinya ini ya jangan dirinya ini adalah bentuk ahab merupakan hal yang sangat dicintai yang sangat mulia lebih utama ilahi olehnya daripada min imtiahihi anhu bihtisabihi daripada Nah, dia sendiri yang harus mencegahnya, dia sendiri yang harus mengingkari satu kemungkaran tersebut. Ini. Ini apa? pandangan. Ya, wawasan. Ketika seorang yang dia mungkin banyak penyakit-penyakit hatinya penuh dengan kesombongan, apa? sum'ah ujub. Dia sadar diri, enam, melihat satu kemungkaran, maka di sini dia bisa mawas diri Nah, apa? Mungkin orang lain yang bisa mencegahnya. Ini. Atau mungkin dia sendiri yang akan orang itu yang mengka, orang itu yang melakukan kemungkaran, dia akan berhenti dari kemungkarannya. Jangan langsung tersun dia mengingkari. Kenapa? Karena dirinya pun dia berbahaya. Nam terancam, sangat berbahaya. Nah ini, ini apa? muhasabah ya introspeksi diri ketika dia dalam keadaan penuh dengan dosa penuh dengan satu kemaksiatan penuh dengan penyakit hati sehingga ku anfusakum ahlikum naro ini jagalah kalian nam dari api neraka sebelum nam orang lain sebelum orang tetangganya maka jaga diri diri kalian dari hal-hal yang membahayakan setelah itu baru ke orang lain <clears throat> fa in kanat al hisbatu syaqah kalau memang jika jika itu adalah suatu yang sangat berat, nah baginya itu ingkal mungkar hal yang demikian yang harus ia tempuh memberikan satu nasihat nah kemudian dengan sedikit keras nah, ini ini adalah satu hal yang sangat berat baginya kenapa karena dirinya ia nggak bisa melakukannya dia mengucapkan dia melarang mencegah tapi dirinya nggak bisa melakukannya nggak bisa mengamalkannya khawatir terjatuh dalam satu ayat nah. Di Lima taqulil malataf alun. Kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak melakukannya? Ini sangat berat. Sakilatun ala nafsi, sangat berat baginya. Wa huwa yawaddu ayyukfa bihirihi. Dan dia hendaklah yang menyenangi hal yang demikian, mencukupkan dengan yang lainnya. Mencukupkan dengan yang lainnya artinya ada yang mengingkari dari orang lain bukan dirinya. Mungkin temannya atau mungkin siapalah al-muhim ada orang lain yang mengingkari tersebut. Jangan dirinya langsung. Faliyah tasib maka harapkanlah. Nam, maka usahakanlah ada orang lain atau mungkin nam yang bersangkutan yang bisa menghentikan maksiat tersebut. Fa ba'ithahu huwaddin. Maka sungguhnya nam pendorongnya yang demikian itu adalah karena agama. Ini. Ini pendorongnya adalah suatu agama pertimbangan-pertimbangan agama, bukan pertimbangan-pertimbangan hawa nafsu atau tendensi-tendensi yang lainnya tidak. Wa in kanal amru bil aksi dan jika perkaranya adalah kebalikannya yaitu fahuwa muttabi'un hawa nafsah yaitu mengikuti hawa nafsunya mutawassilun ila idhari jahihi biwasatil ingkarihi mengikuti hawa nafsu Kemudian dia tawasul perantara dengan menampakkan kedudukannya seorang alim biwasati ingkar yang kemudian dia apa ingkar satu kemungkaran penengahnya enam dia mengingkari apa penampilannya seorang yang alim yang berilmu ya ini kemudian dia mengingkari satu kemungkaran kalau tendensinya seperti ini enam cuma karena hawa nafsu Cuma karena kedudukannya sebagai seorang alim, kemudian ada tanda-tanda yang lainnya sehingga dia tawasul dengan kedudukannya sebagai seorang alim, seorang pemimpin. Nah ini. Kemudian dia mengingkari satu kemungkaran, maka seperti ini falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, takutlah jadi perbuatan yang demikian. Artinya jangan diteruskan. Jangan diteruskan. waliyah tasib awalan ala nafsi. Maka berharaplah. Nah, maka apa introspeksi dirilah pertama kali atas dirinya. Ini. Jadi mawas diri. Pertama kalinya atas dirinya jangan melakukan yang tadi. Lanjutkan tandasi-tandasi yang karena hawa nafsu, karena apa? Ada tandasi-tandasi yang lainnya, mungkin itu ada sifat-sifat apa? <clears throat> dendam yang dulunya pernah satu masalah muncul pada dirinya dengan si dia Kemudian suatu saat dia enam lawannya melakukan satu kemungkaran. Lah kesempatan, akhirnya kesempatan digunakan untuk mengingkari dengan sejadi-jadinya. Lah ini. Jangan seperti ini. Fal yattaqillaha. Wakila li Dawud atau kemudian dikatakan Dawud atau ditanya beliau Ara'aita rajulan Bagaimana pendapatmu? Naam seorang laki-laki yang dia dakhala al haula'i umaro yang dia masuk dan menemui seorang pemimpin pemerintah fa amarahum bil ma'ruf kemudian dia memerintahkan kepada mereka para umara satu kebaikan wa nahahum al munkar dan melarang umara tersebut dari satu kemungkaran qala kemudian dia mengatakan akhafu alaihi as-saut. Eh? Akhafa. <clears throat> Saya hmm, apakah ya, ini istifham atau istifham ya? Hmm. Akhafu alaihi as-saut. Apakah dia tidak takut? Nam atasnya asaut yaitu cambuk. Apakah dia nanti nggak takut akan dicambuk oleh pemerintah? Nah, dia perintah ini, perintah itu, mencegah ini, mencegah itu. Apakah dia nggak takut? Nah, akan menimpa cambuk pada dirinya. Maka dijawab kila huwa yaqwa ala dalik. Dia sudah siap atas perbuatannya tersebut. Dia sudah kuat Nah, dia sudah kuat, artinya siap untuk menerima resiko. Apa yang ia perbuat dengan al-amru bil ma'ruf wa anil mungkar, sudah siap. Qala akhafa ala saif. Kemudian saya takut. Nam atas orang itu apa dia tidak takut menimpa pedang pada dirinya? Ini ya dikhawatirkan laki-laki ini nanti akan dilukai dengan pedang dari pihak pemerintah. Maka dijawab kila yakwa ala dhalik. Dia sudah kuat, sudah siap apa menanggung satu resiko atas perbuatannya dengan adanya perintah suatu kebaikan melarang suatu kemungkaran siap untuk menanggung resiko. Kala kemudian beliau juga mengatakan akhafa alaihi da ada adafin al uzba apakah nam dia enggak takut menimpa pada dirinya yaitu penyakit yang terpendam apa gerangannya al uzba yaitu bangga bangga diri ini ini yang dikhawatirkan oleh siapa Daud Atoi. Ini. Betul, ya nasihat kepada pemerintah. Tapi penyakit-penyakit ini yang akan kadang muncul. Saya telah memberikan nasihat kepada presiden atau bupati. Dan ini kadang muncul penyakit-penyakit ujuk. Mungkin dia tersamatkan dari pedangnya, tersamatkan dari cambuknya, tersamatkan dari penjara. Nah, bisa terselamatkan dari hal-hal yang demikian. Tapi satu ini, nam yaitu ala ujub bangga diri. Nam ini sangat-sangat rawan menimpa kepada siapapun. Walaupun dia orang yang alim, walaupun dia orang yang berilmu yang sangat banyak hafalannya. Dan sangat dikhawatirkan nah menimpa pada orang yang alim dan ini dulu dan sekarang masih ada. Ya. Dulu ini saya pengarang kitab mengatakan zaman dulu. Kalau sekarang ada enggak? Tentunya masih banyak, masih ada. Ya. Penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati ini sangat berbahaya yang senantiasa ada pada diri seorang hamba, siapapun dia. <clears throat> nah ini, ini yang dikhawatirkan. Nam, ketika dia satu men, ketika dia mencegah kemungkaran, merintah kepada satu kebaikan tapi dirinya masih ada penyakit-penyakit tersebut, lah hendaklah sebelum dia mengingkar satu kemungkaran, sebelum dia perintah satu kebaikan kepada orang lain, maka hendaklah dia introspeksi diri, nam ku angsakum ahlikum naro. Tapi ini sedikit ya yang kita baca menyelesaikan dari bab yang poin yang ketiga. Tapi kalau alami sebab ilahuna tafadzalu hafizakumullah.